bersama Revansa Indonesia. Ada Ye Ni Inka Revansa Indonesia Trendy Production Empat untuk tanda semua Oh Revansa Setia bersama Anda Oh Revansa Campur sari Indonesia setia bersama Anda Jalala hey Kembali lagi Yeni Inka Soan Male Cik cik Wis lagi Atur nuwun Mas Dino Sudah kenalan dengan teman-teman ini? Dereng oh, Mas oh, Belum ya Namanya yang ada di sebelah sana adalah Mas Darmadi Ye, ya, terus di situ saya ngendang sinten mas? Mas Darmadi yang di situ, yang. Saya ngendang oh, atas. Oh, ngendang itu. Yeah. Uh, eh, itu namanya Mas Planton. Hmm, Alex. Oh, Mas Itu Alex. nama pendek. Nama panjangnya Alex Piti. <laughs> Pepundene atau leluhurnya Repansa. Sini, sini, sini. Pundi Mas. Sini, salaman dulu, salaman dulu. Sing rambutnya. Mbah, mbah, saya, saya, mbah, saya disterilkan dulu, disterilkan dulu. Sing pundi? Lokasi dan tempat mohon disterilkan dulu dikasih oh, jaraknya. Oh, rambutnya botak nih, Mas. Bukan, ini Mbak Sukati ini Oh, Mbak Sukati. Mempesona. Oh, nah, mempesona. Ngapain salaman Mbak dulu, Sukati. Salaman, Mbak. Kenalan dulu. Lo iya. pareng iya. Mas. Iya. Lo oh, boleh. Koro. Ya, oh, ya. boleh. Lo langsung out ya, Mas. Langsung itu. Kamu tahu gak, Mbak Yeninka? Ripon, Mas. Ini seperti foto zaman 90-an. Hitam putih. Hitam putih. <laughs> ya. Mas kok kok eh. ngene Mas. Kok kok aja suwe-suwe to, Mbah. Aja suwe. Lho lho. Kok dilepas to, Mbah. Lho lho lho lho. Kok dilepas to, Mbah. Iya, Dicolke. Ya? Kene kene kene jalan. erat lho Mas tanganku. Iya. <laughs> Iya iya. Aduh. Sik sik ambu-ambu sik Mas. Ambu-ambune piye? Kok mambu terasi iki. Lah iya. Mbah Suwati ngono. Eh. eh, eh <laughs> Sampun. Sudah, sudah. Tak bawa oh. pulang buat kenang-kenangan Mbak ini, Mbak. Ambune piye tangane, Mas? Terasi. Lah nggih Jenengan bar mak menapa to, Mas? Bar mak menapa? Oh, <laughs> ya Allah, Mas. Jebule aku tak tekan jebule. Oh, Mbak Sukati, ada request lagu. Ini sinten, Mas. yang satu di Dino Katresnan, kemudian kemudian ada yang kedua ada Endas Gere koleksi dari Deni Caknan. Gini. Dari Nagamas Motor Jati Serono. Oh, Spesial buat kedua mempelai semoga samawa Allahumma amin. amin ya rabbal alamin. Nanti pasti kita penuhi request dari panjangan semuanya. Tapi apabila nanti dari rekan-rekan Revansa belum siap nanti bisa ditukar dengan lagu yang lain Ngoten begitu. Gimes. Betul. Monggo dipersilakan Jenny Inka dulu ya Yeninka coba nanti komunikasi dulu, monggo. Jee. Dan juga spesial Bose, buat Mas niki. Bose, Mas Agus Repangsa itu. Mas Agus. Iya, nanti konco-konco video syuting atau operatornya request lagu mau ketemu Yeninka. Lumayan konten oh, gratis. belum wonten nah. mas. Oke, oh belum ada. Aku mau tanya sama Mbak. Mbak Cahya. Mbak Cahya. Mbak Cahya, monggo. Mungkin mau request lagu, Mbak Cahya. Apa Sa mau duet sama saya? Atau adiknya Ibu Hajah? Mas yang ngejob saya. Namanya Mas siapa? Ada request loh? lagu mungkin, request lagu Mas. Nanti oh, terakhir. terakhir. Ya. Berarti saya pulang. <laughs> mungkin Monggo. dari teman-teman Pramuladi, dari teman-teman yang di kanan semuanya. ada request lagu. Ya segera dereng mas. Mungkin yang lain. Angel mungkin. Boleh boleh. Boleh Angel. Kados jenengan. Tembang ya. terbarunya Angel. Kados jenengan berarti. <laughs> Kalau aku aku angel tuh ya. Angel tatananmu, Mas. Oh, angel kok enak kowe angel ya, an. <laughs> angel tuturanmu. jangan oh, <laughs> Jangan-jangan kita kita oh. jangan-jangan oh. kita tidak sehati. Tidak sehati. Sebenarnya beda keyakinan sih kita. Aku kamu yakin aku tidak kamu yakin. Iya. Enggak apa-apa Yen, enggak apa-apa. Boleh dikasih boleh, itu boleh. boleh. Dikasih boleh, satu tembang terbaru. Okay. Ini iya koleksi dari Denny Caknan ada Angel kita kasih yeah. tebangnya. Luar biasa. Ya, nih Inka kapan ke Gunung Kidul tanggal berapa tadi? Kamu kepo ya? sekali sih. Ya, mas. Saya mau nonton aja. Oh, mau nonton. Iya. Mau kamu kasih apa? Nanti aku kasih uh, makanan khas Gunung Kidul. Apa mas? Tibul. Tibul. Tibul ya ono gonku. Ono toh? Sing ono Tapi, tapi tibulnya bukan tibul nasi loh ya. Terus? Tapi pakai apa itu? Pakai kelapa, sawitan kelapa, pakai Bukan, bukan. Lo ngerang ngerti gue tiwul yutum gue. Bukan. Iku tiwul asale saka telo. Kuwi Mas. Ya, betul. Getrok. Getrok. Gue arep dagel melu campur sari sesuk ya. Pak Gus, nomor CP-nya bisa dikontak lagi ya ya Inka ya. Nyampe sini murah sangat. ratus 200 <laughs> ya. Nggih. ya. Ketika semuanya terasa begitu apa Ku coba 我的爷爷。